PT Kalbe Farma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Awas kau Karma Pala, kau harus mempertanggungjawabkan semua perbuatanmu. Kubunuh kau Karma Pala. Eh, sabarlah Purbaya, sabarlah. Apakah yang sebenarnya telah terjadi? Hah? Yang Aku harus menuntut balas pada Karma Pala. Dia telah membunuh ibuku dan membawa lari Bibi Cempaka. Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Aduh, aduh, Sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Ke dokter dong, Pak. Ke dokter. Kalau sakit ya ke dokter. Jangan adu-adu terus. <laughs> Mana ada janji penting lagi di kantor. Bu, bu, apa nggak ada obat flu lain yang manjur sih? Kalau begitu, minum nih, Pak. Prokol, obat flu andalan. Pasti sembuh. Wah, Betul-betul hebat ini obat. Prokol memang manjur, cepat kerjanya dan tuntas membasmi flu. Betul kan? Prokol memang obat flu andalan. <laughs> Bu, saya berangkat dulu ya. Prokol, obat flu andalan, menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Prokol dalam kemasan baru. Tersedia juga Prokol sirup, obat flu khusus untuk anak. Anda flu, Prokol obatnya, produksi Kalbe Pharma. Sudahlah Raden. Bibi mengerti kesedihan Raden. Tapi bukan berarti Raden harus membenamkan diri dalam kesedihan seperti ini. Raden sudah menangis semalam-malaman. Itu sudah lebih dari cukup. Raden harus segera mengembalikan semangat Raden. Raden harus kembali belajar dan berlatih lagi. Yang Resi tadi berpesan agar Raden segera kembali. Raden, Raden, kenapa Raden berdiam diri saja sejak upacara penguburan tadi? Ayolah kita kembali, Raden. Bibi kembalilah dahulu. Nanti saya menyusul. Tidak, Den. Bibi tidak mungkin meninggalkan Raden dalam keadaan seperti ini. Babat Tanah Leluhur. Kisah besar ini bermula dari sebuah kerajaan kecil di kaki Gunung Cermai di daerah Pasundan tepatnya di karang sedana yang akhirnya berkembang terus sampai kebangkitan Mataram Hindu di Jawa Dwipa. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya, tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop Mules diare datangnya mendadak Bikin kita bingung nabrak-nabrak Stop, stop Dengan intro stop Intro stop Pil stop tret Obat diare dengan vitamin Berkhasiat Stop diare Vitaminnya segarkan badan Stop tret Makanya kasih makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan entro stop. Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan entro stop. Produksi Kalbe Farma. Serasa Kisah besar ini didukung oleh artis-artis terkenal Sanggar Prativi, Eli Ermawati, Bahar Mario, Chris Urspon, Asdi Suwastra, Idris Apandi, Mario Kulon, dan lain-lain. Babat Tanah Leluhur kali ini mengetengahkan episode kedua dengan judul Kisah Sepasang Anak Harimau Kisah Sepasang Anak Harimau Naskah disusun oleh Isar Sponsen Ide cerita CC Sukyar, teknik dan montase Yadi Enos, musik oleh Hari Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Dalam seri ke-37 ini didukung oleh Rio sebagai Raden Purbaya, Yanuar sebagai Raden Karma Pala, Hari Akik sebagai Resi Wanayasa, Yulia sebagai Cempaka, Edidosa sebagai Kiluminta, Yoko sebagai Kirimbun, dan pengantar cerita Lukman Tambosi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, dalam pertandingan pesta pendadaran untuk murid-murid Gualaran, Raden Purbaya mengeluarkan jurus gerbang dewata yang telah disempurnakan oleh Mamang Kuraya yang sesungguhnya adalah guru dari kedua pimpinan padepokan Gualaran. Karena hal tersebut, Raden Purbaya tidak diperkenankan lagi untuk mengikuti pertandingan berikutnya. Sedangkan Raden Karmapala tidak berhasil menang dalam pertandingan tersebut. Oleh karena itu, Raden Karmapala yang menjadi dendam melampiaskan dendamnya pada Raden Purbaya dengan mengambil cempaka secara paksa. Hal mana menyebabkan ibundanya Rara Angken menjadi kambuh kembali penyakitnya dan kemudian meninggal dunia. Raden Purbaya seketika menjadi kalap. Yudhakar Mapala. Aku tidak takut, walaupun dia putra seorang Prabu. Dia telah membunuh ibuku dan membawa lari Bibi Cempaka. Dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. iya, iya, iya. Dia harus mendapat hukuman, Purbaya. Dia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Akan tetapi, sekarang ini yang harus kita lakukan adalah mengurus jenazah ibumu dengan sebaik-baiknya. Oh, Ibunda. Ibunda. Hei, masih juga kau menangis. Apakah kau tidak bersedia mengabdi padaku? Oh, ampun, Raden. Maafkan saya. Saya masih teringat dengan keadaan Gusti Rara Angken. Saya khawatir terjadi apa-apa dengannya. Hei, dengar cempaka. Mulai hari ini, kau sudah tidak boleh memikirkan lagi mereka. Kau sepenuhnya mengabdi padaku. Dan janganlah mencoba untuk menemui mereka lagi. Oh, tapi, tapi di mana saya dapat tidur, Raden? Uh, Kau, ah, kau boleh tidur di bawah sana. Ah, ah, ah, ah, atau kau boleh mencari kamar lain di padepokan ini. Tapi kau harus hadir pada setiap siang hari untuk mengurusku di sini. <laughs> Tidak ada gunanya kau memikirkan pangeran bodoh dan miskin itu. Hmm? <laughs> kau akan mendapat apapun yang kau ingini jika kau mengabdi pada Ran Karma Pala. Eh? <laughs> Saya akan mengabdi pada Raden. Tapi saya mohon akan diperbolehkan menjenguk Gusti Rara Angken pada saat-saat tertentu. Oh, rasanya saya tidak bisa dengan begitu saja meninggalkannya, Raden. Kasihan sekali keadaan Gusti Rara Angken. Dia sedang berada dalam keadaan sakit, Raden. Hei, kau masih saja membantah, Cempaka? Apakah kau kira aku tidak bisa menghukummu? Walaupun saat ini aku tidak berada di istana, tapi aku dapat menghukummu cempaka. Tak ada seorang pun yang akan dapat menghalangi apapun yang ingin kulakukan. Raden, Raden. Hei, siapakah orang itu, Paman? Uh, ah, Kiluminta yang datang, Den. Hei, orang tua bodoh itu. Untuk apa dia datang kemari? Coba kau lihat, Paman Rimbun. Iya, baik, Den. Eh, uh, ada apa kau datang kemari, ah, ah. Kirim Kirimbun. Ya. Eyang Resi mengharapkan agar Raden Karmapala dan Cempaka segera menghadapnya. Hei, agaknya Purbaya sudah menghadap Eyang Resi dan meminta bantuan. Hei, katakan pada Eyang Resi nanti, aku akan datang ke sana menjumpainya. Uh, tapi, tapi Raden diminta untuk datang saat ini juga ada sesuatu yang akan dibicarakan oleh Eyang Resi. Eh, lu minta. Junjunganmu sudah mengatakan nanti. Tapi maaf Raden, Eyang Resi... Uh... Paman lu minta, tinggalkan tempat ini. Eh, lu minta. Kau masih saja berdiri di situ. Kau benar-benar tidak menghargai dan menghormati junjunganmu, Raden Karmapala, putra dari Mahaprabu Sana. Tapi, tap, tapi Den. Paman Rimbun, ya, Den. usir orang tua itu. Uh, baik Den. Eh, orang tua, keluar kau dari sini atau aku akan melemparmu. Hm? Maaf, saya tak dapat mengabaikan perintah yang Resi. Eh, yang Resi meminta agar saya membawa Raden dan Cempaka ke sana. Setan alas, tidak tahu diri. Eh, ya, ya. selama ini merasa hampir kehilangan perhatian dari junjungannya Raden Karmapala yang sibuk berlatih dengan Mbah Kini berkesempatan untuk mengambil hati junjungannya yang merasa tersingkir dari padepokan. Kirimun menyerang Kiluminta yang juga pernah menjadi guru dari Raden Karmapala. Akan tetapi, Kirimun menyerang Luminta dengan pukulan-pukulan dan tendangan-tendangan yang ganas. Tidak juga berhasil melumpuhkan dan melempar seorang pelatih dari tingkatan terendah Padepokan Gua Larang. Bahkan akhirnya, sebuah pukulan dari Kiluminta yang justru melemparkan pengasuh dari Raden Karmapala. Kurang ajar kau Luminta. Akan kulaporkan perbuatanmu ini pada yang resmi. Ah, mundur Raden hamba masih belum kalah. Uh, hamba masih sanggup untuk mencincang tubuh orang tua itu, Raden. Hmm, sabarlah Ki. Jangan teruskan pertempuran ini. Hmm, baik. Tapi kau julurkan dulu kepalamu kemari. Ayo. Kolokku ini sudah ku keluarkan dan harus kukipaskan ke lehermu dulu. Kau terlalu memaksa, Ki. Baiklah, aku akan melayanimu. Tahan, tahan dulu. Oh, hmm. oh Eyang datang. Ah, apa yang terjadi di sini? Hah? Kenapa jadi seperti ini, Luminta? Hmm? Uh, Raden Karmapala tidak bersedia untuk menghadap Eyang dan Kirimbun berniat mengusir saya dari sini, Eyang. Hmm, iya, iya, iya. Sekarang sarungkanlah pedang kalian. Ayo, Lu minta. Oh, iya. Baik, ya. Aduh, aduh, sakit yang satu ini betul-betul menjengkelkan. Begini salah, begitu salah. Bila Anda flu dan pilek, demam atau sakit kepala, ambil segera prokos. Ibu terasa tersumbat dan bila tenggorokan gatal. flu andalan menyembuhkan secara tuntas pilek, demam, bersin, sakit kepala, hidung tersumbat atau tenggorokan gatal. Anda flu, prokol obatnya. Produksi Kalbe Farma. Kenapa kau tidak memenuhi panggilanku, Karmapala? Hmm? Saya bersedia datang, Eyang. Akan tetapi, Paman Luminta memaksa saya untuk datang saat ini juga. Hmm, ya, memang aku yang minta agar kau datang saat ini juga. Oh, untuk apakah yang memanggil saya begitu tergesa-gesa? Ya, apa yang kau buat dengan anak itu? Hmm? Kenapa dia berada di sini? Saya menghendaki cempaka mengabdi pada saya, Eyang. Iya, tapi apakah kau yakin anak itu bersedia? Hah? Dan apakah kau tidak tahu bahwa Cempaka adalah pengasuh dari Raden Purbaya? Apakah saya perlu mengetahui itu, Eyang? Bukankah saya seorang putra Mahaprabu? Apakah saya tidak boleh mengambil seseorang untuk saya jadikan hamba? Boleh, boleh. Kau boleh lakukan itu. Tapi bukan seperti yang kau lakukan tadi merampas dan memaksa cempaka dari majikannya. Kau memang seorang putra Mahaprabhu, tapi kau tidak bisa berbuat sesuka hatimu. Berbuat sembrono hingga mengakibatkan susah orang lain. Tapi... Eh, Karmapala, tahukah kau apa akibat perbuatan sembronomu itu? Hmm? Tahukah kau apakah yang terjadi dengan Ibunda Raden Purbaya? Oh, apa yang terjadi dengan Gusti Rara Angken, Eyang? Apa yang terjadi? Ah, Gustimu itu sudah tiada, Cempaka. Oh, Gusti. Gusti telah mati. Lu minta bawa anak itu dari sini dan kurung dia. Tidak, tidak. Aku tidak mau dikurung. Aku tidak mau ikut denganmu, Lu minta. Ayolah, Raden. Tidak. Ayo ikut paman. Tidak. Lepaskan aku. Lepaskan. Kupukul kau! Ah, ya! Raden Karmapala, seorang pangeran yang selalu menuruti kehendak hatinya, kini mengamuk sejadi-jadinya ketika hendak dibawa oleh Kiluminca ke dalam kamar tahanan. Resi Wanayasa yang melihat hal tersebut segera bertindak dengan menotok cucunya yang tengah beringas. Lepaskan! Ya, lepaskan! Aku tidak mau dikurung! Ah, ah, ah. Nah, angkat anak ini segera dan lepaskan totokan itu di dalam sana. Hmm, baik, Eyang. Maaf, Den. Ah, Tuan Resi, sebaiknya Tuan Resi mempertimbangkan tindakan Tuan Resi pada Raden Karmapala. Eh, aku ini adalah pimpinan padepokan ini, Rimbun. Dan aku berhak menghukum muridku yang telah melakukan kesalahan. Iya, saya mengerti Tuan Resi. Tuan Resi adalah paman dari Sang Maha Prabu. Hmm. Akan tetapi jika sampai menghukum Raden Karmapala seperti ini, saya khawatir ayahandanya akan menjadi murka. Ah, terlalu sekali sana kemenakanku itu. Kenapa dia memberikan anaknya seorang pengasuh seperti ini? Hmm. Eh, Rimbun. Iya, Tuan Resi. Aku justru menjadi yakin bahwa cucuku Karma Pala menjadi manja dan rusak seperti ini adalah karenamu. Oh, oh, oh, bebaskanlah segera Raden Karma Pala, Tuan Resi. Tuan tidak dapat berbuat semau Tuan pada Raden Karma Pala. Eh, Rimbun, dengarkan. Selama Raden Karma Pala menjalani hukumannya, kau kularang untuk meninggalkan padepokan ini. Dan juga janganlah membuat ulah macam-macam yang dapat menyusahkan dirimu sendiri. Nah, Cempaka, ayolah kembali ke tempatmu. Terima kasih, ya. Anda sedang mendengarkan Rasanda Channel. Nah, Raden, beristirahatlah di dalam sini baik-baik Kelak Raden tentu akan dibebaskan oleh Eyang Resi. Uh, orang tua gila. Katakan pada Eyang Resi, jika ia tidak segera membebaskan aku, akan kuadukan semua perbuatannya pada Ayahanda Prabu di Galuh. Hmm. Iya, Raden. Akan hamba sampaikan pada Eyang Resi pesan dari Raden. Awas kalian orang-orang gua larang. Aku pasti akan membalas semua penghinaan ini. Awas kalian. Kuminta, Purbaya, dan juga Kawanayasa. Tidak pernah terbayangkan sebelumnya oleh Raden Karmapala bahwa dia akan jadi seperti ini, terkurung dalam kamar yang cukup pengap seorang diri. Hanya sebuah amben kecil dengan kasur serta peralatan buruk yang tidak terawat menemaninya di dalam kamar kecil yang pengap tersebut. Keesokan harinya, tak jauh dari Bukit Batu Larang, di tanah-tanah bebatuan yang telah menjadi basah akibat hujan yang deras, sebuah gundukan tanah yang masih merah dipenuhi oleh bunga-bunga berbagai macam, dan di samping gundukan tanah tersebut bersimpuh Raden Purbaya dengan ditemani oleh cempaka pengasuhnya. Ah, sudahlah Raden, Bibi mengerti kesedihan Raden. Tapi bukan berarti Raden harus membenamkan diri dalam kesedihan seperti ini. Raden sudah menangis semalam-malaman. Itu sudah lebih dari cukup. Raden harus segera mengembalikan semangat Raden. Raden harus kembali belajar dan berlatih lagi. Yang Resi tadi berpesan agar Raden segera kembali. Raden, Raden, kenapa Raden berdiam diri saja sejak upacara penguburan tadi? Ayolah kita kembali, Raden. Bibi kembalilah dahulu. Nanti saya menyusul. Oh, tidak, Den. Bibi tidak mungkin meninggalkan Raden dalam keadaan seperti ini. Tinggalkanlah. Aku tidak apa-apa. Uh, ya. Biarlah jika demikian. Bibi menemani saja di sini. Bibi akan menemani Raden hingga Raden ingin kembali. Sayang sekali Kakang Seta tidak diberitahu. Paman Seta, Paman Saka, Paman Au, dan Bibi Anting tidak dapat diganggu, Bi. Mereka sedang sibuk membenam diri dalam tirakat khusus untuk mengembangkan ilmunya. Raden, Ayolah, jika Raden sudah merasa cukup berada di sini, kita bisa kembali. Ibunda, beristirahatlah dengan tenang. Percayalah, Ananda akan mengingat dan matuhi pesan Ibunda. Ananda akan belajar giat dan kelak akan mencari ayahanda dan membalaskan semua sakit hati kita pada orang-orang jahat yang telah menyusahkan ibunda. Marilah Bibi Cempaka, kita segera kembali. Loh, Cempati, kok tidak pergi arisan? Tidak, Bu. Nina anak saya sedang sakit. Kasihan kalau ditinggal. Sakit apa, Ceng? Sakit flu, pilek, dan badannya panas lagi. Padahal sudah saya beri obat macam-macam, tapi belum juga sembuh. Wah, kalau begitu beri saja prokol sirup. Prokol sirup? Betul, Jeng. Prokol sirup obat flu khusus untuk anak dengan rasa stroberi. Lagi pula aman loh, Jeng, karena tidak mengandung alkohol. Prokol, prokol, obat flu Anda. Benar, bila anak Anda terserang flu, beri segera Prokol Sirup. Prokol Sirup, obat flu khusus untuk anak, cepat turunkan panas, demam, sakit kepala, hidung tersumbat, masuk angin, dan pilek karena alergi. Bu, Nina sudah sembuh. Prokol Sirup manjur ya, Bu? Nina boleh main lagi. Waspadalah, lebih dari 90% obat flu untuk anak mengandung alkohol. Hanya Prokol Sirup yang tidak mengandung alkohol dan aman bagi anak-anak. Obat sirup produksi Kalbi Farma. Akhirnya, Raden Purbaya meninggalkan makam ibunya setelah mengucapkan janjinya. Mereka menyusuri sungai kering yang kini telah dikenangi air. Akan tetapi, belum berapa jauh mereka berjalan. Oh, Raden, apa itu? Oh, lihat Raden, seperti sesosok tubuh manusia terbaring di pinggir sungai sana. Oh, iya, benar, Bu. Mari kita lihat. Oh, tubuh seorang wanita, Bu. Oh, iya, benar, Raden. Oh, biar, biar saya coba lihat. ini ini bangunlah, bangunlah Nyi. Wanita itu pingsan, Bi. Kita harus segera meminta bantuan dari paman-paman di padepokan sana. Raden pergilah, biar Bibi yang menjaganya di sini. Baiklah, Bi. Di mana kau temukan wanita itu berbaya? Hmm? Kami menemukannya tidak jauh dari makam ibunda. Hmm di pinggir sungai kering. Bagaimana dengan wanita itu, Eyang? Apakah dia tidak apa-apa? Hmm, tidak apa-apa. Agaknya dia hanya menderita kelelahan saja. Uh, siapakah dia, Eyang? Apakah dia penduduk sekitar padepokan sini? Ya, entahlah, Cempaka. Nanti dapat kita tanyakan padanya. Lalu, sedang apakah Bi Parmi dalam kamar bersamanya? Bi Parmi sedang menyegarkan tubuhnya dengan air hangat dan mungkin kini sedang memberikan bubur hangat. Hmm. Ah, sudahlah Purbaya, Cempaka, kembalilah ke kamar kalian. Istirahatlah. Biar orang asing itu Eyang yang mengurusnya bersama Parmi. Ah, baiklah Eyang. Marilah Raden. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau mulas karena lucu tidak ada obatnya. Tetapi kalau mulas karena diare ada obatnya, ada lagunya lagi. Stop, stop. mulas diare dan disentri. Perut melilit, kebirit-birit. Stop, stop. Dengan intro stop. Mulas diare datangnya mendadak. Bikin kita bingung, nabrak-nabrak. Stop, stop dengan entro stop. Entro stop, pil stop trap, obat diare dengan vitamin berkhasiat stop diare. Vitaminnya segarkan badan. Stop trap. Makanya makan sih makan, tapi teliti dong. Yang kotor-kotor jangan. Stop, stop. Dengan entro stop Jangan minum obat lain ya. Ingat, diare dan disentri stop dengan Entrostop. Produksi Kalbe Farma. Raset! Dengan perasaan gembira, kedua anak laki-laki dan perempuan itu segera berlari meninggalkan bilik dari Resi Wanayasa. Cempaka berlari sambil melompat gembira. Demikian pula dengan Raden Purbaya, turut bergembira mendengar bahwa Cempaka kini belajar bersamanya. Nah, para pendengar sekalian, Apakah yang akan terjadi dengan Raden Karmapala, putra dari Mahaprabu Sana? Dan siapakah sesungguhnya wanita yang ditemukan pingsan di pinggiran sungai? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur yang dipersembahkan oleh Prokol, obat flu andalan, dan Entrostop, obat sakit perut terlengkap dengan khasiat rangkap bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.